Dan kita alhamdulillah pada bab yang terakhir dari kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kitab Fadlul Islam adalah kitab yang menjelaskan kepada kita tentang makna Islam, hakikat Islam, keutamaan-keutamaan Islam, keutamaan-keutamaan kaum muslimin, wajibnya berislam, wajibnya berpegang teguh dengan Islam, wajibnya berislam sesuai dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ini semuanya telah kita kaji pada majelis-majelis di bulan-bulan yang lalu. Sekarang kita masuk pada bab yang terakhir. Pada bab yang terakhir ini al-muallif rahimahullahu taala membikin bab bab tahdziri minal bid'ah. Bab mewaspadai kebid'ahan. Ini menunjukkan barakallahu fikum di dalam kita berislam harus murni di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Sedikit pun tidak boleh ada pada keislaman kita perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru, amaliyah-amaliyah yang tidak dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu Bab ini di dalamnya mengandung sekian banyak pembahasan yang diinginkan oleh mu'alif adalah supaya kita kaum muslimin mewaspadai berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Dikarenakan bid'ah, bid'ah itu akan bisa mencederai keislaman kita. Akan bisa merusak keislaman kita bahkan bisa membatalkan amal-amal Islam kita selama ini. Dan juga akan dijelaskan nanti Insya insyaallah taala efek negatif sebuah bid'ah yang berawal dari perkara yang dianggap remeh ternyata berujung kepada pertumpahan darah. Efek negatif sebuah kebid'ahan. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas lebih luas, lebih lanjut terkait dengan masalah bid'ah. Sebelum membahas tentang masalah tahdir, mewaspadai perkara bid'ah, tentunya barakallahu fikum kita harus mengkaji terlebih dahulu apa makna bid'ah. Apa yang diinginkan dengan kata-kata bid'ah yang dikecam dalam Islam? Apa yang dimaukan dengan bid'ah yang dikatakan Rasul Kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara bid'ah adalah perkara yang sesat. Supaya jangan sampai kita salah memahaminya. Perkara yang syar'i dikatakan bid'ah. Perkara yang sebenarnya duniawi dikatakan bid'ah. Perkara yang bukan bid'ah dikatakan sebagai bid'ah. Diluruskan dulu, didudukkan dulu bagaimana mafhum pemahaman yang namanya bid'ah. Baru kemudian setelah kita tahu apa yang dimaukan dengan kata-kata bid'ah tadi, dibahas yang setelahnya terkait dengan mewaspadai bid'ah, tercelanya bid'ah dan efek negatif yang namanya kebid'ahan. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai dengan pembahasan pertama makna bid'ah. Memahami makna bid'ah. Lafat ini sering dilafalkan, diucapkan oleh banyak pihak oleh kaum muslimin namun perlu untuk kita perjelas hakikat yang namanya kebid'ahan. Eh, Ikhwanam tina azzaikumullah, lafad al-bid'atu secara bahasa adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya. Sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada. Itu yang namanya bid'ah. Sehingga semua perkara-perkara yang baru, yang baru muncul, yang sebelum-sebelumnya belum pernah ada, itu dikatakan sebagai perkara bid'ah secara bahasa. Apapun itu, baik terkait dengan urusan agama atau terkait dengan urusan-urusan dunia atau terkait dengan urusan-urusan yang lain-lainnya. Segala sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya namanya bid'ah secara bahasa. Eh, yang kita bahas bukan masalah definisi bid'ah secara bahasa. Dikatakan cukup luas. Dan bid'ah secara bahasa tidak semua tercela. pada kalafikum Pada e, saat sekarang ini kita hidup di zaman serba modern. Serba digital. Serba online banyak sekali perkara-perkara yang baru ada pada era sekarang ini yang sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Itu secara bahasa dikatakan bid'ah. Pada zaman Rasul dulu tidak ada yang namanya mobil. Mobil secara bahasa dikatakan bid'ah. Apalagi yang namanya pesawat atau yang peralatan yang lain yang canggih-canggih di zaman sekarang ini. Dulu tidak ada. Secara bahasa dikatakan sebagai bid'ah. HP itu bid'ah. Dulu nggak ada. Namun secara secara bahasa sehingga sangat luas. Kalau bid'ah secara bahasa ada yang uh, perkara yang wajib, ada yang perkara yang sunnah, ada perkara yang haram, ada perkara yang makruh, ada perkara yang mubah. Tergantung apa perkara ini. Intinya belum pernah ada sebelumnya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, secara bahasa terlalu luas. Yang kita inginkan sekarang adalah kalimat bid'ah secara syariat yang sering disebut oleh, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penyebutan-penyebutan yang jelek. Rasul setiap kali menyebutkan perkara bid'ah selalu dengan makna yang jelek, dengan makna yang tercela. Ini yang harus kita tahu. Sisi mananya kok tercela? Taib. Definisi bid'ah barakallahu fikum secara syariat. Dari semua definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama kita. Definisi yang paling bagus. Definisi yang disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Gharnati Al-Maliki rahimahullahu taala. Definisi beliau juga dipakai oleh tokoh-tokoh ulama-ulama mazhab yang lainnya. Bahkan di kalangan orang-orang yang anti bid'ah, yang paling tidak suka dengan kata-kata bid'ah, bid'ah, bid'ah, namanya anti bid'ah. Pun ketika hendak menjelaskan kepada jamaahnya tentang yang namanya bid'ah, mengutip, menukil pernyataan Asy-Syatibi rahimahullah walaupun dipelintir. Maka saya, saya, saya sengaja pilihkan definisi ini karena saya memandang definisinya Asy-Syatibi rahimahullah diterima semua pihak. Beliau mendefinisikan kata-kata bid'ah dalam kitab beliau Al-I'tisam di jilid yang pertama di bagian awal-awal kitabnya. Ini kitab dianggap kitab yang paling bagus yang mengulas tentang masalah bid'ah rincian-rinciannya dan semua yang terkait dengan masalah bid'ah ini yang cukup bagus dua jilid tebal beliau mengatakan kata Imam Syatibi rahimahullahu taala yang namanya bid'ah ialah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Kata beliau yang namanya bid'ah secara syariat yang tercela adalah tariqatun, sebuah tariqah, sebuah cara, sebuah ritual fiddin pada perkara agama mukhtarah Cara-cara tadi dibikin-bikin. Cara-cara yang baru. Belum pernah ada di zamannya Rasulullah SAW. tubahi syariah Cara-cara bid'ah tadi mirip ya, mirip dengan cara-cara syar'i. Mirip dengan cara-cara syar'i. Dan dimaksudkan dalam menempuh cara-cara baru tadi supaya pelakunya semakin mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di cara-cara baru yang diada-adakan pada agama ini mirip dengan cara-cara syar'i. Tujuannya supaya sang pelaku lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisinya beliau. Pada definisi di atas barakallahu fikum ada penjabaran-penjabaran penting yang harus diperhatikan. Di sini barakallahu fikum yang pertama ada e, di, disebutkan tariqatun mukhtaru'ah. Yang namanya bid'ah itu cara-cara, keifia-keifia, ritual-ritual yang diada-adakan. Yang diciptakan yang baru. Sebelumnya tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Artinya kalau sebelumnya ada di zamannya Rasul bukan namanya bid'ah. Ya. Dulu ada, sekarang ada pengembangan-pengembangannya. Bukan namanya bid'ah. Contoh para kalafikum cara yang baru, amaliyah baru setelah zamannya Rasul tapi ada di zamannya Rasul cikal bakalnya itu. Seperti terkait dengan masalah mengumpulkan mushaf e, mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dalam sebuah mushaf pada masa pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Di zamannya Rasul sudah ada Al-Qur'an satu mushaf itu sudah ada. Namun barakallahu fikum, pencatatan Al-Qur'an, dikumpul pengumpul Al-Qur'an ada semenjak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan namanya bid'ah. Ketika Rasul mendapatkan wahyu, beliau memanggil para sahabatnya yang biasa menulis wahyu. Ada yang menulis di kertas, ada yang menulis di pelepah-pelepah kurma, ada yang di lempengan-lempengan batu, di uh, alat apapun yang memungkinkan untuk mencatat wahyu tadi. Dan Rasul yang langsung menjelaskan ayat ini taruh sebelah sini, yang ini taruh sebelah sini, surat ini demikian. Itu Rasul yang langsung menuntun mereka yang langsung membimbing mereka sehingga para sahabat tahu ini ayat surat ini surat kesekian sekian sekian sekian mereka tulis di tempat-tempat yang mereka miliki kertas kadang lempengan batu kadang pelepah korma dan segala macamnya ada berarti cuman di masing-masing sahabat Barakallahu Pada masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ketika e, ada peperangan melawan Eh, Musailam al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi dan ternyata banyak para korek-korek yang terbunuh maka diusulkan supaya dikumpulkan semua yang ada pada para sahabat dari Al-Qur'anul Karim di sebuah tempat belum dalam sebuah mushaf yang punya lempengan-lempengan dikumpulkan lempengan pelupa kurma kertas semua dijadikan satu jadi harus e, dari mulai awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Belum disatukan di sebuah mushaf. Sudah ada itu. Ya. Dengan kesepakatan semua sahabat. Baru pada masa Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arba, dikumpulkan menjadi satu, ditulis kembali, dirapikan dalam satu mushaf Al-Qur'an dikenal dengan mushaf Uthmani. Ini bukan namanya bid'ah. Kenapa? Dikarenakan sebelum-sebelumnya sudah ada di zamannya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dikatakan bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Ini bukan tercela. Mudah nggak ikhwan? Contoh yang lain terkait dengan masalah sholat tarawih. Sholat tarawih sudah ada di zamannya Rasul. Ya pak ya. Hah? Sudah ada. Beliau lakukan semasa hidupnya. Terkadang beliau berjamaah dengan sahabatnya. Bahkan pernah beliau berjamaah dengan para sahabat terakhir Ramadan pada malam yang ke-23 dari mulai awal awal awal waktu dari mulai pada Isya sampai sepertiga malam awal. Pada malam yang ke-25 sampai pertengahan malam. Pada malam yang ke-27 sampai sampai khawatir tidak bisa sahur. Semalam suntuk. Artinya apa? Sudah pernah ada di zaman Rasul. Satu, sholat terawihnya. Dua, jamaah terawih. Walaupun yang masyhur pada masa itu, mereka mengejakan sendiri-sendiri ketika Ramadan. Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba' beliau mengumpulkan semua umat Islam, semua kaum muslimin Para satu korek, satu korek untuk mengimami semua muslimin yang ada di situ. Belum mengatakan nikmatil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Itu bid'ah secara bahasa. Sebelumnya belum ada di zamannya Rasul. Itu secara bahasa. Tapi terkait dengan secara syariatnya bukan namanya bid'ah yang tercela. Kenapa? Dikarenakan sudah ada sebelumnya di zamannya Rasul terawihnya, beberapa kali jamaahnya, namun tidak e, terus-menerus setiap malam. Dikuatkan dengan satu Rasulullah SAW yang menghasung, yang menganjurkan kita semuanya untuk sholat terawih berjamaah dengan imam sampai selesai. Man qama, man salla Ramadana ma'al imam hatta yang sarif, kutibalahu qiyamu Barang siapa yang qiyamul lail, qiyam Ramadan bersama dengan imamnya sampai selesai, dicatat semalam semalam suntuk. Itu menunjukkan kata-kata Umar ni'matil bid'atu hadhi secara bahasa. Intinya ya kon, beliau mengatakan di sini yang namanya bid'ah itu adalah tariqatun muhtaru'ah. Cara-cara, ritual-ritual, keifiah-keifiah yang baru diadakan tidak pernah ada sebelumnya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada sebelumnya di zamannya Rasul, sekarang dimunculkan kembali bukan bid'ah yang tercela. Yang kedua, kata Syatibi rahimahullah fitdin, Cara-cara baru tadi itu terkait dengan perkara agama. Ya, cara-cara baru yang baru dimunculkan belum ada sebelumnya di zamannya Rasul itu berkaitan dengan perkara-perkara din, perkara-perkara agama. Menunjukkan kalau urusannya dunia, nah, kalau urusannya dunia bukan termasuk bid'ah yang tercela. Mengeluarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah dunia. Walaupun sebelumnya tidak ada sama sekali. Dunia maka bukan dikaitkan dengan masalah bid'ah. Tergantung bagaimana kondisi dunia tadi, mungkin perkara yang wajib, mungkin perkara yang sunnah, mungkin perkara yang haram, mungkin perkara yang makruh, mungkin perkara yang perkara yang mubah. Barakallah itu. Ya kan? Dulu orang kalau sudah diamputasi atau orang yang yang patah tulang, ya udah patah gitu aja ya kan. Pak juga dibebet. Nah, sekarang ada kaki palsu. Ya, Apa hukumnya kaki, palsu? Ada nggak zaman sebelumnya ya Tidak ada. Perkara yang baru. Itu urusan duniawi, bukan urusan agama. Sehingga walaupun dikatakan bid'ah itu secara bahasa, bukan dan nggak resakut sakut pautnya dengan perkara-perkara bid'ah secara syariat. Itu secara dunia hukumnya wajib bagi si bulan. Nggak punya kaki, nggak bisa jalan dia ila akhirih. Ala kuli hal camkan baik-baik. Yang dikecam dalam Islam, kalimat bid'ah yang dicela dalam Islam, kalau bid'ah tadi, cara-cara yang baru tadi terjadi pada perkara-perkara agama. Terjadi pada perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara dunia tidak masuk sedikit pun dalam pembahasan bid'ah yang tercela. Masuk dalam kategori bid'ah secara bahasa. Tolong dicampurkan baik-baik. Sehingga adanya pesawat, adanya mobil, adanya uh, eh, alat yang yang canggih-canggih sekarang ini, yang modern sekarang ini, itu semuanya tidak masuk dalam kategori bid'ah yang tercela. Bukan pembahasan kita para keluarga. Paham misalnya? Yang berikutnya yang ketiga kata, kata beliau. Cara-cara baru pada agama tadi mirip-mirip dengan cara-cara syar'i. Ini yang betul-betul membuat samarnya sebuah bid'ah. Kalau dilihat dari sisi asal amaliyahnya, ada contoh dalam Islam. Ada bimbingan dalam syariat. Zikir ada dalam Islam. Salawat ada dalam Islam takbir, tasbih, tahmid, tahlil ada dalam Islam. Iya, puasa ada, salat ada, baca Quran ada, doa ada. Secara asal muamal, asal amaliyahnya ada dalam Islam. Sehingga dikatakan itu toriqoh, toriqoh bid'ah tadi mirip dengan cara-cara syar'i. Lalu apa yang membedakan apa yang membedakan antara torikoh-torikoh yang dikatakan bid'ah tadi dengan torikoh yang dikatakan syariat tadi. Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam menjabarkan sisi bedanya. Menjabarkan perbedaan antara keduanya. Dan mohon maaf hampir pihak-pihak yang mengutip ucapan Syatibi rahimahullah tidak menjelaskan yang satu ini. Tidak menjelaskan yang satu ini. Maka harus diangkat. Belum menjelaskan sisi perbedaan antara tariqah bid'ah dengan tariqah syariat. Ialah yang pertama dalam perkara keifiyah. Dalam perkara keifiyah. Tata cara ritualnya. Tata cara amaliyahnya disebut sebagai tariqah bid'ah ketika tata cara tata caranya tidak ada contohnya dalam Islam. Tidak ada bimbingan-bimbingannya dalam Islam. Walaupun asal amalnya itu ada. Sehingga yang membuat dia salah, yang membuat dia bid'ah bukan asal amalnya, tapi tata caranya yang tidak ada contoh padanya. Kaifiyah. Yang kedua, terkait dengan masalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ya, Pak. Di e, eh, tarikoh-tarikoh yang dikatakan bid'ah tadi, itu mengkhususkan, mengkhususkan waktu ya menetapkan secara khusus sebuah waktu untuk beramal yang tidak ada pengkhususannya dalam Islam. Islam menyebutkan waktunya bebas, waktunya umum, terserah kapanpun Anda mengerjakannya. Ternyata terkait dengan tariqah bid'ah tadi itu mengkhususkan waktu tersendiri, waktu khusus yang tidak pernah ada pengkhususan dalam Islam. Sehingga menjadi bid'ah karena waktunya. Ketiga terkait dengan tempatnya. Barakallahu fikum. Toriko itu dikatakan bid'ah ketika dia mengkhususkan sebuah tempat untuk beramal. Mengkhususkan sebuah tempat untuk beramal, bahkan diyakini keutamaannya. Sesuatu yang tidak ada dalam dalam Islam. Islam tidak pernah menentukan amaliyah di tempat itu. Ini yang membedakan. Yang keempat, yang keempat terkait dengan masalah takaran. Yang kelima terkait dengan masalah jumlah dan bilangan. Tayyib, tariqah-tariqah bid'ah tadi itu barakallahu fikum. Menentukan takaran-takaran tersendiri yang tidak ada dalam Islam. Menentukan jumlah-jumlah amalan, bilangan-bilangan amalan yang tidak ada dalam Islam. Barakallahu fikum. Inilah yang membuat dia dikatakan bid'ah. Mirip-mirip kayak syariat. Dikarenakan asal amalnya sama, tapi menjadi bid'ah dikarenakan poin-poin tadi. Kaifiahnya nggak ada contohnya, waktunya nggak ada contohnya, a tempatnya nggak ada contohnya, takarannya nggak ada contohnya, bilangannya, jumlahnya nggak ada contohnya. Paham ya, Saya bikin contoh sekarang. Saya bikin contoh sekarang. Barakallahu fikum. Disebutkan barakallahu fikum terkait dengan masalah sebuah surat. Surat Al-Ikhlas. Disebutkan dalam hadis Al-Ikhlas itu pahalanya keutamaannya seperti sepertiga Al-Qur'an. Ya kan? Qul huwallahu ahad ya kan? Itu pahalanya menyamai sepertiga Al-Qur'an. Berarti 10 juz. Pahalanya bukan berarti membaca tiga kali al-ikhlas hatam. Enggak. Pahalanya. Jelas, al-ikhlas termasuk Al-Qur'anul Karim. Punya keutamaan al-ikhlas menyamai seperti ke Al-Qur'an. Ada orang yang kemudian barakallahu fikum membaca al-ikhlas seratus kali membaca Al-Ikhlas 100 kali dengan niatan eh, dengan dengan keyakinan dia akan mendapatkan jodoh yang solihah. Hukumnya apa ya, Pak? Kok diem? Hukumnya apa ya, Pak? Boleh apa nggak boleh? Boleh apa nggak boleh? Dicek dulu, jangan asal enggak boleh enggak boleh. Cek dulu. Di sini dia mengkhususkan Al-Fatihah dengan jumlah 100 kali. Dia meyakini dengan membaca angka tersebut dapat jodoh yang solihah. Lihat dalam Islam. Jangan langsung menghukumi. Itu jangan suka mengatakan bid'ah. Dicek dulu. Apakah ada dalam Islam, dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Rasulullah SAW, keterangan para ulama yang terkemuka. Apakah ada dalam Islam bimbingan semacam itu? Kita tidak mengatakan al-ikhlasnya. Tapi penyebutan angka seratusnya dengan keutamaan yang disebutkan tadi, apakah ada dalam Islam? Kalau ada, berarti tariqah syariah. Alhamdulillah ya? Kalau tidak ada, itulah yang namanya bid'ah. Paham siapa ya? Dari sisi Al-Fatihahnya mirip-mirip syariat. Yang mau bikin dia bid'ah penetapan jumlah 100 kali dengan akidah, dengan keyakinan pahalanya dapat jodoh yang solihah. Yang salah bukan al-ikhlas ya, Al-ikhlas kalamullah termasuk Al-Qur'anul Karim punya keutamaan yang sangat besar. Kita nggak menyalahkan yang ini. Yang kita salahkan ialah kenapa Anda meyakini harus seratus kali dan kenapa Anda meyakini dengan membaca seratus kali dapat jodoh yang solehah. Ini yang enggak ada. Yang membuat dia sebagai tarekat bid'ah penetapan jumlah yang tidak ada dalam syariat. Diperhatikan aja, nyatanya mau moco alihah seratus kali, gak payu-payu. Nah, Minang anaknya orang gak ditompo-tompo. Wah, gak manjur iki berarti. Allah musta'an. Contoh yang lain. Ya kok diem. Contoh yang lain. Hah? Barakallahu fikum. Contoh yang lain ya, kan. Ada orang berkeyakinan tempat yang paling afdol untuk mengerjakan sholat adalah masjid. Maka dia sholatnya datang ke masjid berjamaah di masjid. Hukumnya apa ya Pak? Bid'ah apa sunnah? Loh, loh, loh, loh. Nanti dikit bid'ah terus. Ah, hukumnya apa ya Pak? Dia meyakini untuk ibadah sholat tempat yang paling afdol adalah masjid. Dia meyakini keutamaannya di masjid. Maka dia mengajarkan di masjid. Sunnah bid'ah. Loh diam. Sunnah bid'ah. Loh kok diam? Ya kenceng dong. Jawabannya itu tariqah yang syariah. Pak, dia kan mengkhususkan sebuah tempat. Nah gitu ya. Mengkhususkan sebuah tempat, tempat yang paling afdol untuk mengerjakan salat adalah masjid. Dia mengkhususkan sebuah tempat. Tapi memang dalam Islam ada keutamaan semacam itu. Itu namanya tariqah syar'iyah. Duh, kok diem? Bukan bid'ah ya. Itu tariqah syar'iyah. Besar pahalanya. Maka dikatakan wajib berjamaah di masjid untuk laki-laki yang punya kemampuan. Kita katakan itu tariqah syariah sebab memang ada dalam Islam bimbingan mengkhususkan tempat namanya masjid untuk ibadah sholat. Paham ya, Ini syariah Ikhwan. Ada sebagian orang, sekitar contoh loh ya, ada nyata nggak nyatanya wallah alam. Yang tadi saya bikin contoh ya. Ada sebagian orang meyakini, dia yakin dengan seyakin yakinnya melaksanakan ibadah sholat di sebuah tempat bukan masjid lebih afdal. Hmm, misalkan uh, dia punya pekarangan tuh di pinggir rumahnya bersih dia jadikan sebagai tempat sholat outdoor terbuka ya nah, dia meyakini sholat yang paling afdal itu di sini fadilahnya besar di sini dikarenakan ini tanah mbah-mbah moyang saya Pak masjid la kurang afdal di masjid ini yang paling afdal bahkan dia meyakini sholatku itu tidak bakal sah kalau nggak di sini Hukumnya apa ya, Pak? Loh kok diem? Hukumnya apa ini? Waduh, takut-takut malu-malu ya, Pak. Jawabannya para kelas hukum itu merupakan tariqah yang di, dihukumi bid'ah. Kenapa? Dikarenakan yang mengkhususkan sebuah tempat yang diyakini afdalnya padahal dalam Islam tidak ada keterangannya. Tidak ada keterangannya. Paham ya? Yang salah bukan sholatnya. Yang salah adalah pengkhususan tempatnya yang diyakini afdolnya. Padahal tidak ada dalam Islam. Udah gini. Lo kok diem? Intinya barakallahu fikum. Ketika sebuah amal dikerjakan dengan kefiah tertentu, tidak ada dalam Islam. Di waktu tertentu, tidak ada dalam Islam di tempat tertentu yang diyakini afdolnya tidak ada dalam Islam dengan takaran tertentu tidak ada dalam Islam dengan jumlah bilangan tertentu tidak ada dalam Islam itu namanya bid'ah ini yang membedakan antara bid'ah dan syariat walaupun asal amalnya mirip-mirip sama yang kita salahkan bukan asal amalnya yang kita salahkan poin-poin tadi yang tidak ada contoh dalam Islam Itulah makna sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka tertolak. Paham ini? Ini yang membedakan antara bid'ah dan syariah. Yang terakhir kata Asy-Syatibi rahimahullah, tujuan pelakunya mengada-adakan cara-cara baru tadi dalam perkara agama tujuannya dalam rangka untuk semakin mantep ben marem dalam beribadah kepada Allah menambah kekhusyuan menambah semangat menambah kesungguh-sungguhan dalam beribadah kepada Allah ini bayan penjelasan tentang realita orang-orang yang terjun dalam perkara bid'ah demikian semangatnya ya punya semangat yang luar biasa tapi dengan cara yang salah. Mahum, Inilah yang namanya bid'atun madhumah. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW ketika mengatakan kullu bid'atin dalalah, semua perkara bid'ah adalah sesat. Dikarenakan melakukan sebuah amalan, ritual-ritual statement-statement, ucapan-ucapan ataupun yang lain-lainnya yang ternyata tidak ada bimbingan Rasul padanya. Allahul musta'an. Itulah yang namanya bidah. Ingat ya, dalam perkara din, dalam perkara agama bukan dalam urusan-urusan dunia. Paham ya, Lu kok diem? Paham ini? Barakallahu Itulah yang namanya bid'ah bid'ah yang secara syar'i, bid'ah yang tercela pada agama ini. Dari sini ikhwanatina azakumullah disebutkan oleh para ulama kita beberapa kaidah penting seputar masalah bid'ah tadi. Beberapa kaidah penting seputar masalah bid'ah tadi dengan makna yang disebutkan tadi. Kaidah yang pertama ialah kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara-perkara bid'ah dengan makna tadi adalah kesesatan. Itulah yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam banyak riwayatnya tegas beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara yang bid'ah adalah sesat. Ini menjadi qaidatun ammatun muhkamatun syamilatun likulli muhdatsatin qusida bihal qurbah wala dalila 'alaiha minad-din. Kaidah umum yang baku yang mencakup segala sesuatu dari perkara-perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dalilnya dalam Islam yang dikerjakan dengan niatan supaya tambah marm dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahmi itu nas sabdanya Rasul dalam banyak riwayat. Barakallahu fikum. Nama ikhwan di riwayatkan juga dari sebagian ulama kita dari kalangan kaum salaf diriwayatkan barakallahu fikum dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah Beliau menyatakan Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah." Semua perkara bid'ah sesat. Walaupun semua orang menganggapnya sebagai perkara baik. Barakallahu fikum. Diriwayatkan pula dari Sa'id Ibnu Musayyab rahimahullah. Ketika itu ada seseorang barakallahu fikum yang ingin melakukan ihram untuk umrah atau haji. Sebagaimana yang kita ketahui barakallahu fikum yang namanya ihram itu di tempat-tempat namanya miqat, nah, gitu ya. Miqat yang miqat makani. Kalau di, dari kota Madinah, maka tempatnya di Zulhulaifah atau Bir Ali. Nah, gitu ya. Kalau yang Indonesia arah ke sana, tempatnya di mana ya, kan? Di Yalamlam. Demikian seterusnya. Ada Zulhulaifah, ada Yalamlam, ada Juhfah, ada Zatu Irkin, ada Qandul Manazil. Mikot-mikot yang ditetapkan dalam syariat tempat orang ihram. Suatu kali ada orang yang berkata bertanya kepada uh, Sa'id bin Musayyab, tokoh tabi'in. Dia kepingin mikot menggunakan ihram beberapa mil, beberapa mil sebelum mikot. Sebelum mikot. Apakah boleh? Itu jawabannya. Apakah boleh? Belum mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kata laki-laki itu, "Ya, ya Sa'id, amyalun pas beberapa mil saja dari ini beberapa mil, beberapa kilometer aja." Kok tidak boleh? Beliau mengatakan ada eh, laki-laki tadi mengatakan, "Apakah aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beberapa mil yang saya tambahkan?" Beliau mengatakan Allah mengazab kamu bukan karena masalah milnya beberapa kilometer sebelum mikotnya, tetapi Allah Azza wa Jalla akan mengazab kamu karena kamu itu menyelisihi sunnah. Karena kamu menyelisihi menyelisihi sunnah. Faham ya, ya? Itu menunjukkan ya ikhwan, semua perkara-perkara baru pada agama ini yang diada pada agama ini yang tidak ada dalilnya dalam syariat, tidak ada contohnya dalam sunnah Rasul SAW adalah bid'ah dan itu semua dikatakan dolalah. Pelakunya jatuh dalam penyimpangan barakallahu fikum. Ini kaidah. Dalam bab ini, dalam bab ini tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu sesat. Barakallahu fikum. Lain halnya dengan bid'ah secara bahasa. Di sana ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Barakallahu fikum. Difahami misalnya ya? Ini bahas sekarang bid'ah pada agama ini. Yang kedua, kaidah kedua yang diambil oleh para ulama terkait dengan bid'ah tadi mereka mengatakan al bid'atu hiyallati tuf'alu biqasdil qurbah. Yang namanya bid'ah adalah ritual-ritual, amalan-amalan yang diniati takarrub kepada Allah. Yang diniati takarrub mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya menyelisihi sunnah amaliyahnya tidak ada contoh Rasul padanya. Dan ternyata dia kerjakan perkara-perkara yang menyelisihi tadi dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk supaya semakin mantap beribadah kepada Allah. Ini yang dikatakan bid'ah. Ini yang ikhwan ingin membedakan antara bid'ah dengan maksiat. Membedakan antara bid'ah dengan maksiat. Barakallahu Saya mau tanya sama antum. Apa hukumnya minum minuman keras? Jawabannya Perkara yang haram Menyelisih bimbingan agama Termasuk larangan agama Ada orang minum minuman keras Karena senang. Ya karena dia senang Omen-omen Seneng mabuk Dihukumi apa ya, Pak? Dihukumi maksiat. Dikarenakan dia mengerjakannya dengan niat syahwat, hanya senang saja. Ini maksiat. Ada lagi yang lain, minum khamr, minum mabuk-mabukan tapi dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beribadah kepada Allah dengan meminum khamr ini kalau aku minum khamr itu fly. Kalau aku fly, sholat betul-betul khusyuk. Maksudnya blank. Eh? Ini barakallahu fikum bukan maksiat semata. Ini dihukumi maksiat dan bid'ah. Maksiatnya dikarenakan perkara haram. Bid'ahnya karena niatan dia mengerjakan perkara yang haram, mengerjakan larangan-larangan agama dengan niatan ibadah kepada Allah dengan cara semacam itu. Nah, Sehingga yang namanya bid'ah, ritual-ritual amalan-amalan yang melanggar sunnah diniati untuk takarub kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semakin mantap ibadah kepada Allah dengan cara-cara tadi. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah plus maksiat. Paham ya, Pak? Loh kok bingung? Mau dibikin contoh yang lain, lebih vulgar. Kok diem? Di Indonesia ini ya Ikhwan ada praktek-praktek semacam itu. Di sebuah gunung, sebuah bukit, Nah, di Indonesia ya kan dikenal dengan bukit-bukit atau bukit pesugihan untuk dapat pesugihan ngalap barokah di bukit itu e, dapat pesugihan <clears throat> ini agak vulgar ya untuk mendapatkannya ada persyaratannya dia harus berhubungan intim dengan perempuan di situ hmm. Paham ini? Orang yang kesana macam-macam. Ada yang kesana sana dia eh, laki-laki hidung belang ya, Ikhwan. Tahu ya hidung belang itu ya. Nama ya, Ikhwan. dalam rangka untuk syahwat. Hanya kepingin syahwat. Sisi hubungan intimnya tadi itu. Ini dihukumi apa ya, Ikhwan? Dihukumi maksiat biasa. Dikarenakan niatan dia hanya melampiaskan syahwat, maksiat. Dosa besar. Yang paling banyak orang ke sana itu nyambi. Eh? Di samping dapat syahwatnya, dia juga punya keyakinan, punya i'tiqad kalau saya melakukan hubungan intim di tempat ini, maka akan mendapatkan barokah, mendapatkan yang namanya rezeki, mendapatkan yang namanya ini dan itu. Diyakini sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini namanya apa ya, Pak? Itu namanya bid'ah plus maksiat. Mudah ini ya. Ini membedakan antara bid'ah dengan kemaksiatan. Bid'ah itu ada kata-kata sodu bisuluki alaiha Al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Niatan-niatan pelakunya ketika melaksanakan cara-cara yang menyimpang tadi, cara-cara yang baru tadi dalam perkara agama, niatannya supaya semakin mantap dalam beribadah kepada Allah. Itulah bid'ah. Lain dengan maksiat. Dari sini ya ikhwan, disepakati oleh para ulama salaf yang namanya bid'ah itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang maksiat. Mafhum? Oleh karena itu pula barakallahu fikum, iblis laknatullahi alaih lebih menyukai bid'ah daripada maksiat. Diucapkan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu taala Beliau menyatakan al bid'atu ila ah, al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah fa inal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis ah, la'anahullah daripada maksiat. Sebab yang namanya maksiat orang sering kali tobat daripadanya. Ngerti dianya kotor, ngerti berdosa, insaf. Tetapi yang namanya bid'ah jarang orang taubat daripadanya. Kenapa ya, Sebab dia meyakini sebagai perkara ibadah. Iki ibadah iki. Ibadah Bapak ibadah kok pelampiasan syahwat. Eh? Itu yang namanya orang sudah mulai berubah keyakinan pemikirannya diyakini sebagai perkara ibadah sehingga tidak merasa berbuat dosa. Barakallahu fikum. Kaidah yang ketiga, yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah ini para fikum. Sebentar. Tadi kok contohnya kok terlalu sangar ya? <laughs> Vulgar banget. Tapi saya bikin contoh yang lain. Contoh-contoh uh, yang yang lebih halus ya, Evan. Tapi juga termasuk dalam kategori yang namanya bid'ah. Baik. Terkait dengan masalah makan dan minum. Apa hukumnya makan dan minum? Hukumnya mubah. Hukum asalnya mubah. Antum makan, nggak makan, ya terserah antum. Yang penting jaga kesehatan. Gitu ya. Barakallahu itu. Apa hukum makan daging? Daging ayam, daging kambing, daging sapi. Hukumnya mubah. Terserah antum mau makan dagingnya boleh, nggak makan daging juga silahkan. Yang penting jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Ada dua orang. Ada satu orang tidak memakan daging karena nggak bisa beli daging. Hukumnya apa ya, kawan? Ya mubah, nggak ada masalah. Hah? Yang lainnya nyembelih mendo, mendo nyembelih kambing, dia nyembelih gori. <laughs> hmm, tahu gori ya? Yang ini bikin gule kambing, yang bikin lodeh gori. Hmm. Paham ya? Nggak ada masalah dia nggak punya kemampuan. Ada orang kedua, dia tidak makan daging dikarenakan dia meyakini itu ibadah kepada Allah beribadah kepada Allah dengan tidak makan daging. Hukumnya apa ya, Pak? Pak diem. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya menjadi bid'ah. Sebab dia mengharamkan atau meninggalkan makan daging diniati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah dengan cara enggak makan daging itu. Itu perkara yang mubah. Tahu bedanya ya kan? Kok diem? Tahu bedanya? Kok diem sih? Tahu bedanya. Barakallahu Ini yang diingkari oleh Rasulullah SAW ketika ada sebagian sahabat yang mengatakan dan bersumpah dengan nama Allah sungguh demi Allah aku akan kiamulail semalam suntuk aku tidak akan tidur Aku akan puasa setahun penuh tidak akan berbuka puasa. Aku tidak akan menikahi perempuan. Ini kan meninggalkan sesuatu, tidak tidur, tidak buka puasa, tidak nikah. Diniati untuk takarub kepada Allah. Diniati untuk beribadah kepada Allah dengan cara semacam itu. Tiga sama Rasul. Man raghiba an sunnati falisa minni saya itu ya tidur ya mulai saya puasa ya buka puasa, saya juga menikahi kaum wanita, saya juga makan daging kata Rasul. Barang siapa membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. aku ya? Intinya yang namanya bid'ah, ritual-ritual yang dilakukan yang tidak ada contoh Rasul dan tujuan melakukannya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, takarub kepada Allah. Itu bid'ah. Membedakan antara bid'ah dengan maksiat, bid'ah dengan perkara mubah. Kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya barakallahu fikum Bid'ah itu di samping masuk di dalam perkara-perkara ibadah bid'ah juga masuk dalam perkara-perkara muamalah dan adat <coughs> ya al bid'atu <coughs> takunu fil ibadati wal muamalat yang namanya bid'ah barakallahu fikum terjadi pada perkara-perkara ibadah. Bid'ah itu terjadi pada perkara-perkara ibadah. Dan juga terjadi pada perkara-perkara muamalah. Dalam perkara-perkara adat. <coughs> Baik. Terkait dengan masalah ibadah jelas. <coughs> Seperti yang disebutkan definisinya oleh Asy-Syatibi rahimahullahu taala Pertanyaannya, dari sisi mana bid'ah itu masuk dalam perkara adat? Dari sisi mana bid'ah itu masuk dalam perkara muamalah? Padahal barakallahu fikum dalam kaidah Islam <coughs> yang disepakati oleh para fukuhak hukum asal yang namanya muamalah mubah. Hukum asal yang namanya adat mubah. Paham ubah. Pertanyaannya, kenapa kok bisa dikatakan bid'ah? Jawabannya barakallahu fikum. Perkara-perkara muamalah atau perkara-perkara adat itu bisa menjadi perkara bid'ah. Ketika dia melakukannya satu, bertentangan dengan syariat. Dua, diniatkan takarub kepada Allah Azza wa Jalla. <clears throat> Taib. Dua ya ya. Yang pertama dia melakukannya menyelisih syariat dan yang kedua dia niatkan untuk ibadah takarub kepada Allah. <clears throat> Contohnya seperti makan tadi. Makan daging. <clears throat> Hukumnya mubah. Ternyata dia yakini makan daging itu hukumnya haram namanya maksiat mengharapkannya halal tetapi ketika dia tidak mau makan daging tadi diniatkan ibadah kepada Allah bertakarub mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak makan daging <clears throat> itu berubah menjadi bid'ah contoh yang lain <clears throat> tentang masalah duduk dan berdiri duduk, berdiri, jalan, diem, adat. Nah gitu ya. Yang biasa dikerjakan oleh semua orang. Orang ya kadang berjalan, ya kadang berhenti, ya kadang berdiri, ya kadang duduk. Hukum asalnya adalah mubah adat. <clears throat> Perkara-perkara adat tadi berubah menjadi perkara bid'ah katanya para ulama kalau dia beribadah kepada Allah <clears throat> bertakarub kepada Allah Azza wa Jal dengan duduk tadi, dengan berdiri tadi. Tahu-tahu dia berdiri terus di depan masjid sana. Diri terus. Dipikirnya memang lagi nunggu seseorang kan gitu ya. Orang cuek-cuek saja. Tapi taklim sudah dimulai nih. Yang lain sudah menghadap ke arah ustadznya, dia masih menghadap ke arah lapangan sana, berdiri terus. nunggu siapa ya? <clears throat> Ada yang negur? Pak, Pak, taklim sudah dimulai. Ya, saya tahu. Bapak nunggu siapa? Enggak nunggu siapa-siapa. Lah, terus ngapain dia berdiri ini? Ah, sebentar. Bapak ngapain berdiri? saya itu sedang beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan berdiri semacam ini. Hukumnya apa ya, kan? Hukumnya apa ya, kan? Ini menjadi bid'ah kata para ulama. Kenapa? Dikarenakan dia beribadah kepada Allah, meniatkan ibadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak pernah ada Rasul mencontohkan kepada kita sebuah amal berdiri dengan niatan ibadah. Berdiri itu perkara yang mubah. Berdiri, silakan duduk, silakan jalan, silakan diam, silakan rebahan juga silakan mubah. Tadi ketika dia niatkan takarub kepada Allah Azza wa Jal berubah menjadi amalan bid'ah. <clears throat> Hati-hati ya kawan. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita ya. Itu maknanya amal-amal ritual-ritual bid'ah Masuk dalam perkara ibadah dan juga masuk dalam perkara adat dan muamalah. Ketika dia mengerjakannya tidak sesuai dengan bimbingan syariah dan dia niatkan untuk takarub kepada Allah, dia niatkan ibadah kepada Allah azza wajalla. Itu itu namanya bid'ah barakallahu. <clears throat> Masya Allah Semoga dipahami Kemudian <clears throat> Kaidah yang berikutnya Yang namanya kebid'ahan barakallahu fikum itu umum meliputi akidah meliputi lafat ucapan dan meliputi amalan sehingga ada bid'ah bid'ah pada akidah dan ideologi <clears throat> ada bid'ah bid'ah pada ucapan dan lafadz. Ada bid'ah-bid'ah yang terkait dengan amaliyah-amaliyah ritual. Nah, semua tadi tidak ada bimbingannya dalam Islam dan dia kerjakan takarub kepada Allah. Diniatkan ibadah takarub kepada Allah <clears throat> Di antara contoh akidah-akidah yang bid'ah ialah akidah-akidah yang ada pada firqah-firqah sekte-sekte yang menyimpang. Seperti akidahnya orang-orang khawarij yang mengkafirkan penguasa dikarenakan berhukum dengan selain hukum Allah atau mengkafirkan siapa saja yang bukan golongannya. Itu dikatakan akidah yang bid'ah. Sebab tidak pernah diajarkan dalam Islam mengkafirkan orang lain dengan serampangan. Ternyata mereka mengkafirkan orang dengan serampangan dan diyakini itu kebenaran. Namanya bid'atul khawarij. Bid'ah khawarij namanya takfir mengkafirkan orang lain barakallahu fikum. Paham ya, Akidah-akidah. Akidah-akidah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah Islam dikatakan sebagai akidah yang bid'ah. Bahkan mungkin akidah yang kufur tergantung kadarnya masing-masing. Intinya ada bid'ah dalam perkara akidah. Dari <clears throat> fikum. Contoh bid'ah bid'ah pada pelafatan. <clears throat> Contoh bid'ah bid'ah pada pelafatan. Melafalkan sesuatu melafalkan sesuatu yang tidak ada bimbingannya dalam Islam dan diyakini sebagai zikir. Ha? Diyakini sebagai zikir, ibadah kepada Allah dengan zikir zikir tadi. Atau melafalkan sebuah lafaz-lafaz tertentu yang tidak ada contoh dalam Islam diyakini sebagai solawat. Padahal tidak ada dalam Islam. Namanya bid'atun lafziyah. Atau melafalkan zikir-zikir dalam Islam ada contoh zikir dalam Islam, namun dia menetapkan jumlah-jumlah tertentu dengan i'tiqad tertentu yang tidak ada dalam Islam. Juga bid'ah. Atau berzikir dengan zikir yang ada dalam Islam. Tetapi dia menetapkan waktu-waktu tertentu diyakini afdalnya tidak ada dalam Islam. Atau berzikir dengan zikir yang ada dalam Islam. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tapi dia melakukannya di sebuah tempat tertentu. Diyakini afdolnya. Padahal padahal tidak ada dalam Islam. Ini semuanya adalah bid'ah lafziyah. Adapun bid'ah amaliyah yaitu ritual-ritual amaliyah amaliyah ibadah yang baru diadakan dalam perkara agama ini yang tidak dicontohkan dalam Islam baik kaifiahnya atau tempatnya atau waktunya atau jumlahnya atau takarannya seperti yang disebutkan pada definisi yang sebelumnya barakallahu itu hadza wadih sehingga yang namanya bid'ah ya kan masuk dalam semua sisi-sisi agama kita di sini bahayanya bid'ah di sini bahayanya bid'ah barakallahu fikum. <clears throat> Dari sini pula ikhwan azakumullah disepakati oleh para ulama bahwasanya sebuah ibadah baik akidah atau ucapan atau amalan sebuah amalia ibadah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal hingga terpenuhi padanya dua persyaratan. Yang pertama harus dikerjakan ikhlas lillahi taala, dipersembahkan hanya untuk Allah semata dan yang kedua dengan bimbingan dan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhlas itu meniadakan kesyirikan. Sesuai dengan bimbingan Rasul meniadakan kebid'ahan. Ketika amalan dipenuhi dengan ria, dipenuhi dengan sum'a, dengan kesyirikan namanya amal syirik sirna ditolak oleh Allah Azza wa Sebuah amalan ketika dikerjakan tidak ada contoh Rasul padanya tertolak disebut dengan yang namanya kebid'ahan barakallahu fikum. Sehingga harus ikhlas lillahi tabaraka wa taala dan yang kedua harus dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Difahami insyaallah taala <clears throat> ini adalah kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah bid'ah. Sekali lagi, bid'ah yang dikecam dalam Islam itu bid'ah pada pada perkara-perkara din atau perkara-perkara yang melanggar syariat yang diniati untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan-urusan dunia Barakallahu fikum. Maka salah besar ketika ada orang yang teriak-teriak naik jet, naik pesawat bid'ah. Salah. Itu namanya serampangan. Hmm? Yang ceramah-ceramah pakai mic bid'ah. Wah, kingawur. Itu namanya serampangan. Ini urusan duniawi ya, ya, sekedar alat penyampai. Paham ya, Ikhwan? Ada lagi mengatakan yang bangun rumah pakai genteng, bid'ah itu. Itu adanya cuma di petanahan. Genteng itu, dengan begitu. Di sana tidak ada, ini ngawur. Enggak ada hubungannya dengan perkara agama. Itu urusan duniawiyah barakallahu fikum. Paham ya, Ikhwan? Ada yang mengatakan yang jualan tempe bid'ah. Loh, dulu nggak ada yang makan tempe. Tempe cuma di Indonesia doang. Ini ngawur. Itu urusan duniawiyah. Semua urusan duniawiyah tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya bid'ah. ahok Hukumnya apa? Ya tergantung. Mungkin hukumnya halal, mungkin haram, mungkin wajib tergantung keadaan masing-masing urusan duniawiyah tadi. Barakallahu fikum. Mudeng ya? Nah, jadi jangan sampai salah kafrah. Nah, jangan sampai salah salah kaprah. Itu yang kerja di percetakan kitab-kitab itu bid'ah itu. Dulu nggak ada itu. Dulu adanya cuma lempengan-lempengan batu, pelepah-pelepah korma. Nggak ada itu. Bikin kitab dicetak bagus bid'ah ini. Deh, ini ngawur maning Ini salah. Itu bukan perkara bid'ah, ada di zamannya Rasul. Asasnya ada di zamannya Rasul. Ini pengembangan saja. Yang dulunya e, tercerai-berai kemudian disatukan dalam sebuah kitab. Itu bukan namanya bid'ah. Itu perkara yang bagus. Wah kata, sehingga tolong dicamkan baik-baik. Dari sini ikhwan fillah azakumullah para ulama una dengan tegas menyatakan satu tidak boleh serampangan menghukumi sesuatu itu bid'ah sampai kamu yakin dengan siyakin yakinnya dengan dasar Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para ulama itu sebagai perkara bid'ah. Mahum? Sebab terjadi kesamaran yang luar biasa di kalangan kaum muslimin terkait dengan yang namanya makna bid'ah tadi Hati-hati. Jangan serampangan mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah dengan tanpa mengetahui kaidah-kaidah dan keterangan para ulama padanya. Sehingga kaum muslimin, para ulama hanya menghukumi sesuatu itu bid'ah ketika dinyatakan dalam Islam sebagai amalia bid'ah dengan dalil-dalilnya. Dua, ini yang lebih penting lagi. Barakallahu fikum. Kaidah baku, kaidah yang sangat prinsipil di kalangan para ulama kita. Bedakan antara perbuatan dan pelaku. Bedakan antara perbuatan dan pelaku. Bisa jadi perbuatannya, ucapannya dinyatakan sebagai ucapan bid'ah atau perbuatan bid'ah, tapi belum tentu pelakunya dikatakan ahli bid'ah. Dilangi lagi, belum tentu pelakunya difonis sebagai ahlul bid'ah. Kalau kamu menggunakan bahasa pelaku bid'ah mungkin. Sebab dia terjatuh dalam amalia bid'ah. Tapi untuk menfonis, men mengklaim, menstempel, mengecap seseorang sebagai ahlul bid'ah yang dikatakan sesat itu tidak tidak perlu sembarangan para kafir. Dikarenakan para ulama membedakan antara perbuatan dan pelaku. Orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah tidak serta-merta dihukumi sebagai ahli bid'ah yang sesat. Ada ketentuan panjang di kalangan para ulama tentang masalah ini, ya, Pak. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah nggih? Ya? Nah, nah, khawatir yang dibahas masalah bid'ah pulang dari sini wah rame-rame kampanye bid'ah ini. Baik, ya, Pak. Intabihu barakallahu fikum. Itulah uh, yang di, di, di, disebutkan oleh para ulama. Una ya khana bitina azakumullah. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Jam berapa zuhurnya? 11.36. Ya apa? Terus apa sudah? Hah? Terus apa istirahat? Hmm? Terus? Iya, lagi panas ini ya. Nah, barakallahu fiik. Ini terkait dengan masalah mafhum bid'ah. Pembahasan yang kedua barakallahu fikum yang kita sebutkan adalah tentang mewaspadai bid'ah dengan makna mana tadi. Tercelanya bid'ah dengan makna tadi dalam pandangan syariat. Di sini para fikum al-muallif rahimahullahu taala membawakan hadis dan membawakan beberapa athar yang menjelaskan tentang mewaspadai bid'ah. Yang pertama hadits Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan wa'awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajrat minha qulub wa dharafat minha aluyun Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah kepada kami dengan mau'izah yang begitu mengena sehingga hati-hati bergetar, mata-mata berlinang air mata. Kami mengatakan ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wajangan mau ilbah orang yang mau berpisah. Beri kami wasiat ya Rasulullah. Maka Rasul berwasiat usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayarakhtilafan kathira' فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة Kata Rasul, saya wasiat kepada kalian. Saya wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mendengar dan mentaati penguasa kalian. Walaupun dipimpin seorang budak. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak, maka saat itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian yang kuat memegangi sunnah. Belum mengatakan wa iyyakum memuhdatsatil umur dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Sebab semua perkara bid'ah adalah sesat. Ini diwaspadai oleh Rasul, ditahdir oleh Rasul. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua perkara yang uh, bid'ah adalah sesat. Ini hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dalam buku-buku mereka barakallahu fikum. Ingat ya, kawan, Rasul mengingatkan para sahabat kala itu Rasul masih hidup sudah memberikan warning kepada para sahabat. Hati-hati dari yang namanya bid'ah. Hati-hati dari perkara-perkara baru pada agama ini yang namanya bid'ah. Padahal pada masa itu ya ikhwan belum ada fenomena bid'ahnya. Kala itu belum ada fenomena bid'ahnya, belum terjadi. Ada sih jika bakal pemikiran bid'ah kayak khawarij ya, yang menghujat Rasul saw. Tapi nggak banyak. Hampir tidak ada, nyaris tidak ada bid'ah di zaman Rasul ketika itu. Tetapi Rasul jauh-jauh sebelumnya memperingatkan para sahabatnya, memperingatkan umatnya dari yang namanya bahaya bid'ah. Itu menunjukkan yang pertama barakallahu fikum, bid'ah itu bahayanya laten. Jauh-jauh sebelumnya Rasul sudah memberikan warning kepada para sahabat. Belum terjadi, sudah dikasih warning. Menunjukkan laten bahayanya ya Yang kedua, menunjukkan barakallahu fikum yang namanya bid'ah itu bisa merusakkan agama kalian. Rasul sebelumnya mengatakan, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Dan belum mengatakan setelah itu, hati-hati dari yang namanya bid'ah. Itu menunjukkan yang namanya bid'ah barakallahu fikum bisa menghancurkan sunnah. Di mana ada bid'ah, sunnahnya minggir. Ada sunnah, bid'ahnya minggir. Tidak akan mungkin bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama yang disampaikan sama Rasul. Beliau memberikan warning, peringatan kepada para sahabatnya tentang bahaya bid'ah. Menunjukkan Tahdir, wujud tahdir minal bid'ah, wajib mewaspadai semua perkara-perkara bid'ah dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan umatnya dari bahaya-bahaya bid'ah tadi. Barakallahu fikum. Kemudian al-muallif rahimahullah membawakan hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Wa an Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu qala dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu beliau berkata kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Pak Evan ya, di situ persiapan duhur ini ya wis dihentikan dulu ya nampak kebablasan menyampaikan satu lagi Evan ya, titik ya wis sekarang sebentar ya Evan persiapan duhur Eh, nanti kita teruskan lagi barakallahu fikum membacakan riwayat-riwayat yang dibawakan sama muallif terkait dengan hmm, bab ini ya, yang menjelaskan tentang masalah bahaya bid'ah dan tercelanya bid'ah insyaallah taala dan dilengkapi lagi dalam eh, waktu yang berikutnya pembahasan-pembahasan yang lain seputar masalah bid'ah ini wallahu alam bisawab sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك فضلوا حفظكم الله